Dipersilakan untuk berdiri. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salli Buya Yahya yang saya hormati. Ini saya mau tanyakan <clears throat> pertanyaan ini sebenarnya udah lama ingin saya tanyakan sejak November. Cuman kesempatan ini alhamdulillah bisa tanyakan Buya dan sebelumnya mohon maaf kalau dalam penyampaian pertanyaan saya ada kurang berkenan. Begini Bu ya, ini kejadian di bulan November yang lalu. Jadi saya kebetulan ke <clears throat> tempat mesnya sebuah karyawan. Di situ nginap. Nah, di situ kebetulan juga ada TV yang ada parabolanya. Di situ sebenarnya saya hanya iseng-iseng ingin nyari channel siapa tahu Al-Bajah ada pinginnya. Nyari ternyata saya juga nombel parabola aja juga belum begitu paham tanya dulu dengan taman kok acaranya ternyata begitu banyak sampai ratusan gitu. karena ya baru paham di situ saya suruh saya tanya kok kebetulan siapa tahu ada al-bahjah di sini sampai ratusan sampai bolam balik nggak ada tapi akhirnya nanya nyari kebetulan di situ ada TV pengajian pengajian akhirnya ya nonton lah karena ingin di situ sebenarnya ingin nyari TV yang ada acaranya pengajian. Nah, simpelnya gini bang ya. Itu ada TV yang lupa namanya kalau nggak salah yang pusatnya di Surakarta di situ TV-nya. Nah, ada pengajian. Kebetulan pas di situ ada tanya jawab, Saya tanya jawab. Nah, yang ditanyakan itu saya sebenarnya antara hadis dan Al-Quran begitu. Nah, Sebenarnya hadis itu sudah sangat familiar saat itu, saya sangat hafal saat itu. Cuma sekarang sudah lupa hadis apa itu kan. Dan Al-Qur'annya juga disebutkan. Tapi menurut keyakinan saya saat itu, hadis dan Al-Qur'an itu sesuai, sangat sesuai dan sangat benar. Nah, yang ditanyakan dalam, oleh penanya itu Nah, penanya itu menafsiri hadis itu juga menurut saya juga kurang pas. Akhirnya menjadikan antara hadis dan Al-Quran menurut pertanyaan itu hadisnya berlawanan dengan Al-Qur'annya. Akhirnya ditanyakan oleh ustadz tersebut di TV itu, kalau ternyata hadisnya nggak benar dan Al-Qur'annya yang benar mana yang dipakai, ustadz? Nah, yang jadi pertanyaan saya ini justru di jawaban ustadznya, kalau hadisnya bertentangan dengan Al-Qur'annya, Ya, yang dipakai Al-Qur'annya, hadisnya nggak usah dipakai. Cuma yang akhirnya yang jadi bahan pertanyaan saya sampai sekarang. Nah, menurut keyakinan saya ini Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini setiap apapun ucapan dan anunatan nah, menurut yang saya sering pernah dengar nggak mungkin ucapan dan langkahnya kecuali dengan wahyu itu yang saya yakini. Akhirnya yang jadi pertanyaan saya, apa mungkin hadis itu ada yang bertentangan gitu dengan Al-Quran? Itu yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang. Apa mungkin akhirnya ada mungkin ribuan hadis, saya pun juga mungkin hanya nggak sampai puluhan hafalnya, nggak sampai nggak sampai sepuluh, mungkin ribuan. Tapi apa mungkin ada salah satu hadis yang sampai bertentangan dengan Al-Quran? Kok sampai kalau ada al-hadis dengan Al-Quran berarti hadisnya nggak usah dipakai al quran aja yang dipakai sementara Rasulullah lang, ucapan dan semua tiap langkah kan sampai bahkan mungkin tidur pun dikontrol oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mungkin ada hadis Nabi bertentangan dengan Al-Qur'an? Memang yang jadi masalah jika ada orang baca Al-Quran hadis nggak pakai belajar ilmu usul Quran, ilmu usul hadis. Ini penyakit. Makanya kami katakan. Bahkan jangan bukan sekedar al hadis bertentangan dengan Allah. Ketahuilah, Ketahuilah dalam bahasa ringkas, suatu ketika akan ditemukan Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran. Ayo. Cuman ada pembahasan, jika ada pertentangan. Islam itu datang bukan blek begitu tidak. Namanya tadarruj sehingga pertama masalah khamar tidak langsung diharamkan oleh Allah bidadarut kemudian jauhi pelan-pelan sampai terakhir jauhilah secara spontan jadi ada di dalam dalam ilmu hadis usul hadis tafsir usul tafsir kemudian dalam ilmu usul fikih namanya di saat ada pertentangan antara dalil dengan dalil maka nanti ada cara untuk menyelesaikannya ada di dalam Islam namanya nasih dan mansuh ada hukum yang sudah dihapus dihapus itu karena bertentangan dan memang begitu bukan karena Allah lupa begitulah mula-mula nggak apa-apa lihat urusan khomer Jadi kan bukan langsung dipangkas jangan bahkan dikatakan ada manfaatnya ini awal Islam masuk kemudian setelah itu perlahan akhirnya selalu tinggalkan dengan benar-benar jadi Al-Quran dengan Al-Quran pun ada pertentangan secara lahir tapi batinnya tidak pertentangan makanya nanti diusul, dibahas dalam usul fikih bagaimana jika kita terjadi menemukan dua dua dalil yang bertentangan maka nanti kita perlu yang pertama al-jam'u bainad dalilaini menggunakan dua dalil i'malu dalilaini bagaimana bisa tidak dipadukan sehingga ada am sama khos, ada taksis ada mutlak muqayyad ada takhid di situ lihat ini akan istilah dalam ada, ada umum akhos maka dipadukan menjadi ada tahsis di situ ini adalah bahasa dalam usul fikih kemudian ada kemudian nanti setelah tidak bisa dipadukan semacam ini baru nanti dilihat ada tarikhnya mana yang lebih dulu dari dua riwayat tersebut anda nah, kalau diketahui mana yang dulu mana yang belakang maka manan sahmi ayatin di dalam Al-Quran disebutkan ada nasih mansuh di dalam Al-Quran dan ini sepakat oleh para ulama bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang dihapus hukumnya dan disepakati oleh para ulama kecuali dinukil dari satu orang namanya Abu Muslim Al-Asfihani mengatakan tidak ada nasih mansuh, dia adalah salah. Ulama mengatakan ada nasih mansuh, ada ayat yang sudah dihapus hukumnya. Dihapus hukumnya bukan ayat tidak berguna, tidak begitulah Allah menurunkan hukum. Jadi tidak blek begini langsung enggak, bertahan, terderuj perlahan demi perlahan. Bahkan ada hadis dihapus oleh Al-Quran dan Al-Quran dihapus hukumnya oleh hadis betul disampaikan hadis Nabi adalah juga dari Allah wa mayantiku anil hawa in huwa wahyun yuha Nabi tidak berucap dengan wahyu jadi nggak boleh, nggak benar kalau perkataan kalau sudah Al-Quran bertentangan dengan hadis yang pakai Al-Quran. Oh belum tentu, dilihat dulu nih. Sebab Nabi juga dijelati diturun, Nabi mendapatkan wahyu hadis untuk menjelaskan Al-Quran bahkan banyak nanti ditemukan di ini anak kaidah secara umum makanya begitu bahayanya orang yang belajar menjelaskan Al-Quran punya majelis ilmu tafsir tapi tidak punya kaidah kaidah tidak punya usulul tafsir tidak punya usulul hadis tidak punya usulul fikih akhirnya ngaco ini bahaya nanti sehingga ada muncul orang Quranin orang seolah-olah di ahli Quran Quran dari Allah hmm kalau dari hadis ya ada orang sampai derajat itu adalah derajat perlahan sampai orang mengingkari ingkar sunnah ingkar sunnah Nabi SAW. Itu yang bawa Al-Quran ini siapa? Yuk, yang bawa Al-Quran kan Nabi. Ini adalah orang sakit, makanya ilmu perlu. Jadi mungkin sekali hadis secara lahir bertentangan dengan Al-Quran. Mana yang didahulukan? Oh belum tentu Al-Quran harus didahulukan. Tidak dong, dilihat tarikhnya. Barangkali Nabi mengatakan dihapus. Jadi ada Al-Quran dihapus oleh sunnah jadi ada nasih mansuh, ada sunnah, ada Al-Quran dihapus hukumnya oleh Al-Quran, ada Al-Quran dihapus hukumnya oleh sunnah, ada sunnah hukumnya dibuat dihapus oleh Al-Quran, ada sunnah dihapus hukumnya oleh sunnah. Hadis Nabi oleh hadis Nabi. Ini ada pembahasan dalam ilmu, ilmu hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir, usul fikih. Kemudian di situ harus punya perangkat ilmu bahasa. Nah kalau hanya faham terjemah lalu menafsiri Al-Quran, ya bisa menjawab pertanyaan itu. Jawabannya enak bener itu. Biasanya itu sok yang jago tafsir itu biasanya itu. Tidak tahu di mana itu sok tafsir tafsir Al-Qur'an Al-Qur'an. Tidak ada ilmu untuk belajar tafsir. Jadi jawabannya tidak benar itu. Pasti tidak benar kalau mengatakan harus dahulukan Al-Qur'an. Hadis sudah dibuang. Oh tidak. Akan tapi lihat mungkin tidak dipertemukan antara dua dalil ini. Kalau masih dia pertemukan tidak ada yang perlu dibuang. Kalau ternyata bertentangan nanti ada bab nasih mansuh. Nasih mansuh mana yang didahulukan? Nah ini Baik ini ini adalah sekelumit tentang bagaimana kita memahami Al-Quran. Begitulah sekarang banyak uh, ruasa juhal yang disabdakan Nabi orang yang tidak punya ilmu menobatkan dirinya adalah sebagai orang yang menurutmu tidak ada belajar sehingga fatwanya fatwa ancu menjerumuskan umat dan kami himbau kalau belajar dari televisi pun harus tahu televisinya siapa dan ustadz siapa kan itu ini perlu jangan sampai main karena televisi tidak lebih tidak lebih lembut daripada internet sama-sama membahayakan jika tidak tidak benar dalam memilihnya baik terima kasih atas masukannya sekaligus motivasi belum mencari televisi Al-Bahjah kok oh, nggak ada didoain semoga televisi Al-Bahjah ada nanti dalam waktu dekat kita dalam proses semoga segera ada televisi Al-Bahjah di para pulau para parabola yang dimiliki oleh kaum muslimin tapi ingat kalau sudah ada televisi televisi Al-Bahjah yang tidak punya parabola nggak usah beli parabola jangan gara-gara Al-Bahjah punya TV lalu pada heboh beli televisi <laughs> nanti kacau nanti ya lebih baik nggak usah punya televisi deh nah, yang tidak pernah kenal dunia internet nggak usah mencari TV Al-Bahjah lewat internet ngaji aja langsung datang ke sini langsung asli nggak pakai internet-internetan ya ya nih ya, jadi kita masuk dunia internet televisi ini adalah karena untuk mewarnai mereka kalau seandainya tiba-tiba Allah menjadikan teknologi itu hilang semua lebih senang kita aman ini merusaknya luar biasa sebab dunia setan sama dunia kebaikan selalu lebih maju, selalu dunia setan satu langkah lebih maju dunia informasi setan lebih maju bukan selangkah seratus langkah bahkan seribu langkah televisi di Indonesia lihat mana ada televisi yang anu, semuanya ada televisinya Masa, enggak, jangan ngomong televisinya setan ya televisi yang bukan mendidik ya dan memang dari dulu memang sudah kalah dunia kebaikan itu sudah dikasih tahu oleh malaikat wala taqrabah di syajarata jangan kau dekati pohon ini hei Adam jangan kau dekat-dekat sama pohon ini dunia informasi ini diinformasi kan mana ah, wala taqrabah hadhi syajarata wahai Adam dan Hawa wala taqrabah jangan kau dekat-dekat dengan pohon itu sudah faham ini tapi iblis membisikkan mengemas beritanya melalui televisi-televisinya hmm mengemas berita, dipalsukan berita, ini buah keabadian. Kalau kau makan ini kau bakal abadi di surga. Justru kalau tidak makan kau akan keluar ke dunia. Khut minal khalidin, kau akan abadi. Hmm, makanlah lihat. Gara-gara informasi. Sudah kiainya kenceng jelaskan, eh gara-gara internet berubah. Dengar iblis eh, itu ya. Eh, ustadznya sudah kenceng menjelaskan masih senang dengan dunia informasi yang jelas dari siapa. Eh, memang dunia informasi itu kalau sudah dikemas Subhanallah kotoran sapi dikasih gula, dikasih tepung, dikasih di open aja. Sajikan dibeli itu sudah. Begitulah kebusukan kalau sudah dikemas dengan kebaikan akan tampak baik diambil oleh siapa saja